بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة الغاشية مكية ست وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم هل قد أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشي الخلائق بأهوالها وجوه يومئذ تغشى الخلائق تغشى الخلائق بأهوالها وجوه يو وجوه يومئذ أبر بيأن الذوات في الموضعين خاشئة ذليلة عاملة ناسبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والأهلال تسلى بضم التاء وفتحها نارا حامية تسقى من عين آنية شديد الحرارة ليس لهم طعام إلا من ضريع هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه لا يسمن ولا يوني من جوع وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأت ثوابه في في جنة عالية حسا ومعنى بركة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin Muhammad wa ala alihi Suratul <clears throat> Al-Ghashiyah ini isim fa'il Daripada Ghashiyah yaghsha Menutupi eh, Menutupi Sepakat ulama bahwa itu adalah surat makiyah <clears throat> Dan 26 ayat Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadithul ghashiyah hal bimakna qad. Benar-benar datang saat itu kepada kamu hadithul ghasyah kejadian al-ghasyah al-qiyamah kiamat. Ada lagi hal di sini istifham taajub atau istifham, istifham tashwiq ila sama'i hadithiha. Eh, mana apakah? Tapi apakah di sini karena ta'ajub menunjukkan satu keheranan. Satu hal yang aneh, yang luar biasa kejadian nanti. Karena wajah manusia tadi itu ada yang naimah, ada yang nasibah, ada yang baik, eh, nikmat, ada yang payah. Ada tasbih, ada untuk membuat satu kedudukan. Apakah huh, sampai kepada kamu tentang masalah rahasia? Huh? Tentang masalah kiamat. Kenapa? Karena di situ ada hal yang membuat kamu rindu, senang, kamu tunggu-tunggu, yaitu wujuhun naimah. Nah itu yauma idin di situ wujuhun naimah lisa'iha, sa'iha wujuhun yauma idin naimah lisa'iha sa'iha fi jannatin 'aliyah nanti akan dibahas. Hal ataka hadithul ghasyah kalau di sini hal mana qad. Hmm? Hal ataka Sudahkah datang kepada kamu Hadithul ghasyah Keterangan tentang kiamat Kenapa kiamat dikatakan al-ghasyah? Lianna taghsyal khalaik Karena hari itu menutup bagi makhluk semuanya ahwaliha dengan kejadian-kejadian yang menakutkan di dalamnya jadi orang kalau matanya terbuka, ditutup, eh, itu berarti ada husyatil eh, eh, uh, ain berarti telah tertutup itu matanya. Kenapa dari itu dikatakan tertutup? Karena udah mata manusia tadi itu sudah nggak bisa ngelihat Hatta bapaknya sendiri nggak dihormati bahkan dituntut nantinya. Anaknya sendiri nggak disayang lagi sudah. Karena kejadiannya saat itu luar biasa ya. Dikatakan ya yafirul mar'u min akhi wa umi wa abi wa sahibati wa bani. kulli mri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Ya. Karena kejadiannya luar biasa. Saya tidak ada rahmat lagi sudah satu sama lain saling tuntut menuntut sudah. Dan semua enggak nggak bisa menolong. Long para anbiya itu bisa, menolong umatnya begitu rahmat sama mereka mereka menyatakan eh, nafsi-nafsi. Qad ghadiba al-yauma Rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mitlah. Allah karena sudah menampakkan murkanya di hari ini yang belum pernah murka itu Allah berikan, Allah jadikan sebelumnya. Jadi kalau inti bisa ngelihat bagaimana uh, kejadian gempa, tsunami, ah, gunung meletus yang serem seperti begitu, itu tidak sebanding nanti dengan kejadian hari kiamat. Karena itu udah ibarat buta mata orang sudah saat itu. Wujuhun yawma idin na'imah. Wujuhun yawma idin khasyi'ah. Wajah-wajah yawma idin di hari itu. Tanwin iwat ini jumlah. Mana jumlahnya di sini? Hal ataka hadithul khasyiah. Jumlahnya mana ini? Wujuhun yauma idin. Yauma idin di mana? Al-ghasyiyah itu isim fa'il yang dimasuki fi eh, alif lam itu bermakna jumlah alladzi taksha. Hah? Hal ataka hadithul ghasyiyah, hadithul ladzi ha huh? al khalaik. Iya. jadi itu jumlah itu. Yauma idin hari ketika telah menutupi khalaik dari itu mata mereka. Nah, jadi kalau ada dharibun ad-dharibu ay ar-rajul alladhi yadribu. Jumlah sudah. Itu mana jum? Jumlah. Karena itu iwat anit tanwin jumlahnya ya al-ghasyiyah itu di sini. Wujuhun yauma idin abbara di ta'bir diibaratkan biha dengan wujuh anid dawat. Ini yang dimaksud adalah dat, bukan wajah-wajahnya saja. Tapi seluruh tubuhnya di sini fil maudhi'ain. Nanti ada wujuh yauma idin khasyah, ada wujuh yauma idin na naimah. Wajah di sini ini apa itu? Itu majaz al-ba'd makna al itu ya. Apa itu? Majaz mursal Ya. Jadi eh, sebagian tapi artinya seluruh zat ada di situ. Ah, maksud seluruh seluruh zat. Wujuhun yauma idin khashi'ah dalilah. Apa dalilah itu ya? Hina. Iya, dalil. Wajah-wajah saat kiamat itu ada yang khasyiah, yang dalilah, yang hina ya, takut, ya, khawatir, gelisah, sok, stres, apa macam-macam itu ya. Amilatun nasibah. Amilatun saat itu wajah-wajah maksudnya di sini dat-dat orang-orang amilatun banyak bekerja. Nasibatun payah nasab di sini aidatu nas nasabin wa ta'abin sama nasab ta'ab sama payah susah payah kenapa bisalasil karena dia tadi itu uh, payah karena sebab salasil apa salasil itu rantai-rantai wal aghlal dan belenggu-belenggu jadi nanti orang-orang kafir, orang-orang maksiat itu akan dibelenggu kemudian dikasih rantai. Dia harus ngeret rantai jalannya tadi itu dia tadi itu dengan susah payah. Karena dikatakan amilatunna nasibah dan dia hina. Khasyah hina tadi itu. Dia yang asalnya dulu jadi pejabat, yang asalnya dulu jadi orang terhormat, ternyata dia jadi orang yang hina khasyah dalilah dan dia harus banyak bekerja, harus kenapa? Karena harus ngeret salasil dari itu dan dia harus berjalan dengan aglal dari itu. Hmm, dan itu nanti sampai masuk neraka juga dalam keadaan dibelenggu ini ya. Nah, dikatakan idil aghlalu fi anagihim wassalasilu yushabun. Yushabun di mana? Yushabuna fil hamim, thumma fin nari yusjarun. Kan? Nah, jadi mereka bahkan di dalam neraka pun tidak dilepas itu belenggunya sama rantainya tadi itu. Hmm? Di neraka pun juga, di kiamat pun juga begitu. Nah, ya. Tusla atau tasla boleh bidom bidom mita wafat fathiyah. Tasla boleh, tusla juga boleh. Semuanya kembali kepada wujuh. Ya. Maka dimasukkan itu orang-orang yang dibelenggu dan dirantai tadi itu kalau taslah kalau taslah maka masuk orang-orang itu naran hamiyah api yang membara api yang menganga bukan membara menganga nah, dikatakan di sini bahwa api neraka itu pertama oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibakar selama seribu tahun sampai merah. Kemudian diteruskan sampai seribu tahun putih. Kemudian diteruskan sampai seribu tahun hitam. Warnanya api itu memang macam-macam ya. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru, tapi ada warna putih. Ya. Ada warna hitam, itu tidak ada, di neraka ada. Yang ada di dunia maksimal warna biru ya. Warna biru. Dan warna biru itu bisa membakar hatta baja. Bisa membakar hatta baja, nanti lihat itu di las itu kalau ada las itu warnanya apa itu? Biru itu. Itu bisa membakar harta baja. Leleh itu baja. Lebih lagi nanti ada warnanya putih, ada warnanya hitam. Ini maksimal sudah. Dan itu api neraka. Nah, itu adalah api neraka. Alhamdulillah. Nah. dzalik. Ah. Tusqa min ainin aniyah. Dan nanti tusko diberi minum itu wajah-wajah orang-orang yang masih neraka itu diberi minum min ainin aniyah dari mata air aniyah di harara yang sangat panas. Hah? Jadi ada minuman juga ada neraka, tapi bukan minuman air. Panas sekali, hah? Wah, ya, di surat kafir uh, wa wa idis wa wa idis eh, wa yastaghithu ya yughathu bima'in yashwil wujuh bima'in mughli eh, bima'in mughli kal muhli yashwil wujuh bisa syarab wa sa'ad murtafakoh kalau minta minum dikasih yughatu yughatu yughatu bimain dikasih tapi air tadi itu yashwil wujuh belum diminum didekatkan wajahnya leleh wajahnya sudah belum diminum itu kalau diminum gimana gimana wasuqu ma'an hamiman faqad ta'a ma'ahum kata Allah dia akan dikasih minum air ketika diminum terbakar semua isi perutnya qad ta'a Hmm? Jadi kehausan mereka minta minum, dikasih minum. Ya modelnya begitu juga neraka kok. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka yang ada di neraka tadi itu ta'am makanan illa min dhari' kecuali daripada dhari'. Dhari' itu naun minasyauk. Yaitu eh, bag, satu jenis daripada duri. Hah? kayu yang berduri la tar'ahu dabatul dabatun tidak makan itu dori bahkan binatang pun unta dengan iku ndak gelem hmm? li khubsihi eh, karena begitu jeleknya itu dori hmm. loh apakah makanan yang ada di neraka tadi itu hanya dhari Hah? sebenarnya tidak ah, di mana e, beberapa ayat disebutkan bukan hanya dhari ada di situ ada ada min ghislin ya wa la ta'ama illa min ghislin gitu ya ada lagi zakum, ya. Ada zak zakum. Jadi macam-macam di situ karena menurut kadar adabnya orang tadi itu makanan tadi itu disediakan. Silahkan makan, tapi makan makanan yang begitu. Ya, apa nikmatnya? Makan duri. Ayo. Dia cuk. Jadi orang-orang neraka itu dibuat paling lapar nanti, dibuat paling haus, akhirnya segala mau dimakan hatta dulu-dulu dimakan. Nanti dia ketika makan duri, ya robek semua isi perut. Dia kehausan, minta minum, dikasih minum model begitu. Jadi semuanya serba adab. Alhamdulillah min dzalik ya. Assalamualaikum ah, alaikum Mau tidak mau kalau makanan model begitu la yusminu tidak membuat gemuk. Mana bisa sehat kalau makan model begitu? Wala yunimin minju dan tidak bisa mencukupi daripada lapar. Makan itu bisa kenyang, nggak mungkin. Tambah hancur semuanya. Ini bagian orang-orang yang dikatakan khosyiah amilatun nah tapi ada wujuhun yauma idin naimah hasanah ada wajah-wajah yang baik semeringa, ya, eh? mereka bahagia, e, apa kata orang sekarang, berseri-seri, ya, wajahnya berseri-seri. Kenapa iya radiyah? bisa iya, karena sebab perbuatannya itu orang wujud tadi itu di dunia fit dunia bi dengan perbuatan taatnya rodiyah maka dia menjadi orang yang ridho wajahnya puas fil akhirah nanti di akhirat kenapa lamma ra'at thawabahu karena melihat thawabahu pahalanya sa'iha perbuatannya itu orang kenapa fi jannatin aliyah dia ditempatkan ada di surga aliyah yang tinggi atau yang luhur nanti insyaallah kita teruskan berikutnya Nah, ada yang dibahas. Jadi nanti di hari kiamat itu memang gambaran orang yang susah di kiamat itu adalah orang yang masuk neraka. Dan mereka orang yang puas nanti di hari kiamat karena memang banyak payah di dunia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala li sa'iha radiyah.